Pokoknya kurang dua puluh Ini riwayat yang terjadi. Setelah terjadinya perkawinan, Nur Muhammad SAW yang ada pada jasad atau tubuh badan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib akan dipindah ke kandungan Sayyidina Aminah sebagaimana Syekh Abdullah menceritakan. Alamma ana awanu duhuri samsir risalah في سماء الجلالة خرج بمرسوم الجليل لنقيب المملكة Jibril. Ketika datang saatnya akan terjadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala luar perintah resmi, masuk perintah resmi dari Allah Subhanahu wa taala kepada pembesarnya malaikat yaitu malaikat Jibril. maka Jibril itu naqibul pembesar pembesarnya malaikat. Diperintahkan, eh malaikat Jibril umumkan, nah di sisa makhlukat min ahlil ardis samawat bitahani wal bisara umumkan di antara makhluk Tuhan ahli langit dan bumi bahwa nur yang saya simpan dan rahasia yang aku tetapkan aku jaga malam ini akan aku pindah ke kandungan ibunya dengan tenang. aku dia laila ila batni ummi masih sudah saudara setelah ada pengumuman itu makhluk-makhluk Allah ada yang diberi pengertian oleh Allah pendengaran dan pengetahuan menyambut. Diterangkan oleh Al-Syeikh Al-Tibai, Fastazzal arsi talaban al-sitara, وازداد الكرسي هيبة ووقارا وانطلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا Arif menyambut gontak karena gembiranya dan senangnya. Kursi tambah kewibawaan, pada Pemuliaan. Langit-langit pada bercahaya. Malaikat-malaikat gemuruh memuji Allah, bertasbih pada Allah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada pengumuman Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dipindah ke kandungan Sayyidatuna Aminah tidak lama lagi akan dilahirkan di atas bumi. <coughs> Saudara-saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh asyik tidak demikian itu, kita tanya, mengapa manusia nggak patuh? Aras, kursi, samawat, malaikat. Fahtal al-fahtazal al-fi talabal al-sitar. Wazadal kusyahidat wa waqara. Wazadal samawat al-wara. Wazadal al-malaikat tahirah wa tarjid sifara Kita tanya, lanas. Manusia kemana? manusia dhaifan tidak apa-apa lemah manusia zaluman jahuda manusia ini makhluk yang paling apes paling lemah manusia dan manusia itu zaluman jahuda sangat menganiaya kalau dirinya dan sangat jujur itu manusia kalau tidak diberitahu apa-apa tidak tahu apa-apa diberitahu itu kadang-kadang masih menolak itu sifat manusia manusia. Padahal yang terpenting ada yang Nabi Muhammad SAW adalah manusia dan jin-jinnya sekali. Tapi mengapa manusia demikian tadi? Karena manusia belum tahu apa-apa. Hanya sebagian ahli kitab yang mereka dapat wasiat nabi-nabi terdahulu dan membaca kitab Taurat dan Injil yang orisinil, yang asli, mereka tahu di tanda ini dan sebagainya, sebagian sebagainya, yang dicatat itu hanya jumlah sedikit yang masih utuh pada saat itu. Saudara-saudara, saya ketua amil mengandung. Setelah mengandung, lain dari yang lain tidak merasa berat, tidak mau sakit dan sebagainya dan sebagainya. Sampai datang saatnya dipilih oleh Allah SWT ditempatkan pada hari Senin Qabla Fajar, tanggal 12 Rabiul Awal di pusat dunia di ibu kota dunia yang mana di sana ada bangunan pertama untuk penyekizat manusia menyembah kepada Allah SWT ada Ka'bah Al-Mu'azzamah yaitu kota Mekah Al-Mukarramah pada saat yang tersebut tadi Qoblal Fajar hari Senin tanggal 12 Rabi awal lahir datang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya Nabi itu pun lain daripada yang lain bukan sebagai manusia anak-anak manusia biasa Bagaimana akhirnya? Nazifan, maksulan, maksu asura. Bersih, tidak ada darah, tidak ada air, tidak ada kotoran apapun. Nazifan bersih. Maksulan sudah hitam. Maksu asura sudah putus pusatnya. Pusatnya sudah putus bersih. Malah keluarnya itu sajidan, syakiran, hamidan, ka'an bagi kita Keluarnya itu sejuk kepada Allah SWT Adawiyah selalu menaikkan kepalanya dengan menunjukkan satu menandakan membawa agama tauhid. Lalu saya Sayyidatul Aminah sendiri cerita dan pembantunya alias bidannya waktu itu Siti Sapa cerita waktu keluar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu keluar datang bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diiringi oleh cahaya sangat terang, sangat padamnya hingga mereka dapat mengetahui hatta kata Siti Sapa, wahai itu ba'da kusurin dari terangnya, dari pasangnya dari mencorotnya cahaya yang dibawa oleh cabang Nabi Muhammad SAW itu hingga Siti Sabak dapat melihat sebagian gedung negeri kerasan. Mekah ke negeri Sam, ke sana berapa ribu kilo. Kalau kita lihat Mekah ke Madinah itu saja 450 kilo. Mekah Madinah, wah ini Sam lagi. Itu dah kenapa? Kenapa? Memang ini oleh cahaya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua dari nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. sudah sudah lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam alam semuanya gembira, alam isinya semuanya senang, tanaman pun dan sebagainya. Tapi manusia belum tahu apa. Manusia masih doifan, manusia masih boluman manusia masih jahulan, belum tahu apa-apa. Kalau kita berhenti di sini, adanya kelahiran jasang bayi yang luar biasa dari bangsa manusia yang demikian rupa hari kelahirannya sudah harus kita peringati bukan orang Islam saja yang harus memperingati walaupun orang lain harus memperingati karena ini kelahiran manusia yang terisi apalagi kalau kita lanjutkan Nabi Muhammad SAW yang diakhirkan demikian tadi ini adalah calon pemimpin dunia, calon pembawa rahmat, calon rasul terakhir untuk membawa manusia kepada kejayaan dunia, keselamatan dunia dan akhirat. Dan inilah Muhammad yang telah dibicarakan dan telah dikabar gembirakan oleh semua Nabi dan Rasul. Dan oleh kitab-kitab suci sudah dijelaskan dan diumumkan. Bagaimana yang kita?